Allah yang dimaksud adalah pendalilan dengan sifat-sifat Allah seperti yang kemarin kita bahas. bahwa min asma'ihi asyahid maka Allah mempersaksikan maka mesti bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan yang hak adalah hak yang batil adalah batil dan juga min asma'ihi wa sifatihi adalah al-mu'min yang diantara makna-maknanya adalah al-musaddiq yang membenarkan kebenaran membenarkan para rasul, membenarkan kitab kitab yang membenarkan orang-orang yang berada di atas kebenaran, tentunya dibenarkan dengan ditakdirkan oleh Allah takdir-takdir yang membuktikan kalau itu adalah hak. Kalau yang dibawa oleh Rasul adalah hak, yang dipegang oleh kaum mukminin adalah hak, yang dipegang oleh ahli sunnah adalah hak. Alhamdulillah pendalilan seperti ini bagaimana? Ayo jawab. Kalau ada yang bertanya demikian, dijawab. أن الله تعالى قد أودع في الفطر في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada fitrah-fitrah manusia. Fitrah-fitrah yang belum dikotori dengan penolakan. Fitrah-fitrah yang belum dikotori dengan penentangan dan tidak pula dikotori dengan tashbihi wa tamthil, dengan penyerupaan-penyerupaan. Annahu subhanahu wa ta'ala al-kamil fi asma'ihi wa sifat. Allah telah berikan pada fitrah-fitrah manusia yang bersih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang sempurna. Ini sudah ada dan Allah takdirkan pada fitrah fitrah manusia. Wa annahu al-mawsuf bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rusuluh. Dan juga dia Allah adalah yang disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dan juga yang Rasulullah sifatinya. وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه dan apa yang tersembunyi pada penciptaan Allah apa yang tersembunyi dari makhluk-makhluk ini dari kesempurnaan Allah a'zam wa a'zam mimma arafu lebih agung dan lebih tinggi lebih besar dari apa yang mereka ketahui Artinya secara fitrah manusia sudah kenal bahwa Allah pasti maha kuasa maha tinggi, maha sempurna, maha agung, maha besar. Dan apa yang Allah sembunyikan dari sifat-sifat kemuliaan Allah lebih banyak lagi. Yani a'zam mimma arafuhu minhu. Lebih besar dari apa yang mereka kenali. Kita sudah mengenal betapa agungnya Allah, maka apa yang ada pada Allah lebih daripada itu. Wa min kamalihi al-muqaddas wa syahadatihi على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا ومن كماله المقدم di antara bentuk kesempurnaan Allah adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Wattila'uhu alaih dan perhatian Allah kepada segala sesuatu di alam ini. Bihaitsu la yaghibu anhu di mana nggak akan tersamar sedikit pun daratan sebiji darah pun nggak akan terlewat dari persaksian Allah. Di samawati wala fil ardi tidak di langit tidak pula di bumi secara lahir maupun batin Allah Subhanahu wa taala mempersaksikannya dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Wa man hadza sya'nuhu? Kaifa yaliqu bil ibadi an yushriku bihi? Maka kalau demikian sifat Allah, bahwa Allah Maha melihat mempersaksikan segala sesuatu secara lahir dan batin. Dan Allah mempersaksikan segala sesuatu di langit dan di bumi dan seluruh alam. Kalau demikian sifat Allah. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia mensekutukannya? Wa an ya'budu ghairahu? Apa Allah akan membiarkan mereka-mereka yang beribadah kepada selainnya? Wa yaj'alu ma'ahu ilahan akhar atau menjadikan bersama Allah tuhan-tuhan yang lain? Wa kaifa yaliku bi kamalih? Bagaimana mungkin akan pantas bagi Allah yang maha sempurna membiarkan, mensetujui adanya pendustaan atas nama Allah. Yadzib alaihi a'zam al-kadzib, berdusta atas nama Allah sebesar-besar kedustaan. Apa mungkin? Apa pantas bagi Allah yang maha sempurna membiarkan mereka dalam keadaan seperti ini? Wa yukhbir anhu bi mal بخلاف ما الأمر عليه memberitakan berita-berita apa-apa yang bertentangan dengan apa yang Allah beritakan. Kumayansuruhu ala dhalik wa yu'ayyiduhu. Apalagi kemudian Allah mendukungnya, Allah memenangkannya. Dan Allah mengangkatnya. Yu'ala sya'nuhu. Wa yujib da'watahu. Atau Allah mengabulkan permintaannya. Mengabulkan doanya dan menghancurkan musuh-musuhnya yuhlik aduwa wa yudhir ala yadayhi min al-ayat wal barahin atau Allah berikan bukti-bukti Allah berikan kenyataan-kenyataan yang membenarkan mereka mayuzin anhu mithluhul bashar yakni Allah berikan pada mereka kekuatan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia apa mungkin bagi Allah wa huwa ma dzalika kadhibun alaihi muftarin padahal orang itu dalam keadaan dusta dalam keadaan mengada-adakan kedustaan atas sama Allah, menentang tauhid, menentang agama Allah, apa mungkin Allah melakukan hal demikian? Mana bin azakumullah. Kita katakan tidak mungkin. Apakah itu secara akal atau secara atmosifat? Oh, enggak mungkin, mustahil. Jawaban itu dari mana kira-kira? Dari asma wa sifat yang sudah ada pada fitrah-fitrah manusia. Manusia dalam keadaan fitrahnya menyatakan Allah maha sempurna. Allah maha tinggi, maha mulia. Memiliki nama-nama yang tinggi dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna yang tidak mungkin Allah akan membiarkan hal-hal tersebut. Allah tidak tidak melihat mustahil, tidak mungkin. Allah tidak mempersaksikannya, tidak mungkin. Kalau Allah mempersaksikannya, kalau Allah membiarkannya? Membiarkan pun tidak mungkin. Wa ma'lumun أن شهادته سبحانه وتعالى على كل شيء وقدرته فقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك sudah maklum sudah merupakan keyakinan yang pasti sudah merupakan aksiom anna syahadatahu bahwa syahadat Allah Subhanahu wa taala kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu bahwasanya kekuasaan Allah, kemampuan Allah, hikmah Allah, kemuliaan dan ketinggian Allah dan kesempurnaan Allah yang suci menolak yang demikian. Artinya tidak mungkin bagi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha mampu, maha hikmah. Tidak mungkin akan membiarkan yang demikian. Membiarkan orang-orang musyrik dalam keadaan menang, dalam keadaan jaya. jawwaza dzalika fa huwa min ab'adin النَّاسِ an ma'rifatihi. Barang siapa yang jauh wazadalik, barang siapa yang menganggap mungkin Barang siapa menganggap mungkin terjadi yang demikian, orang itu berarti orang yang paling jauh dari pengenalan terhadap Allah SWT. Berarti orang yang paling tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu mamlu'un min hadhihi tariqah. Dan Al-Qur'an penuh dengan penerangan-penerangan yang seperti ini. Wahya tariqul khawaf. Dan ini adalah caranya orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Qanifidin azakumullah, khawas bukan berarti istilah sufi, khawas dan khawasul khawas. Bukan itu yang dimaksud. Tapi khawas dalam artian orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi dan itu sedikit. Orang-orang khusus dari para ulama. Maka yang disebut oleh Allah beriringan dengan dirinya dan kemudian malaikatnya adalah para ulama. Apa kelanjutan ayat yang kemarin kita bahas? Syahidallahu annahu la ilaha hu wal malaikatu wa man selaitu wa ulul ilmi. Itulah khawas. Wa ulul ilmi qa'imatan bil qus. Dan para ulama yang memiliki ilmu itulah al-khawas. Orang-orang istimewa. Orang-orang khusus tidak sembarang orang bisa beristidlal dengan istidlal seperti ini yastadilluna billahi ala af'alihi mengambil dalil untuk membela agama Allah dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan-perbuatan Allah yang yaliqu yang pantas bagi Allah, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala an yaf'aluhu wa la yaf'aluhu. Mana yang pantas bagi Allah untuk dikerjakan dan mana yang tidak pantas bagi Allah untuk dikerjakan. Ini para ulama kenal bahwa ini pantas dikerjakan oleh Allah dan ini tidak mungkin dikerjakan oleh Allah. Dari mana mereka paham? Min asma'ihi wa sifatih. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah kenalkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya tadi yang tidak mungkin bagi Allah membiarkan orang-orang kafir menang, membiarkan orang-orang yang mendustakan agama Allah terbukti kebenarannya, nggak mungkin bagi Allah. Justru sebaliknya Allah akan buktikan kedustaan mereka bahkan para munafikin pun Allah tidak biarkan mereka. Maka Allah liyadar al-mu'minina ala ma antum alaihi kata Allah. Lihat cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh mereka para ulama al-khawas. Orang-orang istimewa. Allah mengatakan maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala liyadar al-mu'minina ala ma antum alaihi tidak mungkin akan membiarkan kalian orang-orang mukmin seperti kalian sekarang ini tercampur baur yang jujur dan yang tidak jujur. Tidak mungkin. Hatta yamizal khabitha minat tayyib hingga Allah pisahkan Allah bedakan Allah buktikan mana yang tayyib mana yang khabith Allah pisahkan yang khabith dari yang tayyib ini janji dari Allah swt. wa dan ini yang yaliqu bihi ini yang pantas bagi Allah untuk Allah lakukan karena Allah Maha Sempurna nggak akan membiarkan orang-orang dusta dalam keadaan terus nggak terbukti kedustaannya. Talinya kedustaan itu pendek. Sebentar kemudian pasti terbukti kalau dia dusta. Apalagi yang berdusta atas nama Allah, atas nama agama Allah, menentang tauhid, maka tentunya lebih-lebih lagi tidak mungkin bagi Allah untuk membiarkannya. Ada orang yang mengatakan beriman, jujur, ada orang yang mengatakan beriman, dusta. Apakah Allah biarkan? Tidak. Allah akan buktikan mana yang jujur. Dan Allah akan buktikan pula mana yang tidak jujur. Dengan apa? Dengan takdir-takdirnya. Dengan ujian demi ujian. Maka dikatakan di sini bahwa yastajiluna billahi ala af'alihi ma yaliqu bihi wa ma la yaliq. Berdalil dengan apa-apa yang pantas bagi Allah dan apa yang tidak pantas. Ini nggak mungkin bagi Allah karena tidak yaliqu Dan ini mungkin bagi Allah karena ini yaliqu bihi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam mereka-mereka yang berdusta atas Allah. Walau taqawwala alaina ba'd al لأخذنا minhu باليمين ثم لقطعنا minhu الوتين kata Allah barang siapa mengucapkan kedustaan atas namaku maka niscaya aku akan ambil dia dengan tangan kananku dan aku ambil kemudian aku putus urat lehernya kata Allah aku bunuh dia Fama minkum min ahadin anhu hajizin dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalanginya. Apa ini maknanya? Maknanya Allah nggak akan biarkan para pendusta seenaknya berdusta atas nama Allah. kata Allah, kalau ada yang berani berdusta atas namaku, akan aku azab dia, akan aku siksa dia, akan aku bunuh dia, kata Allah. Maka siapa yang menganggap selain ini menganggap Allah akan membiarkan mereka bahkan mungkin akan memenangkan mereka maka ini adalah kesalahan besar dalam pengenalan terhadap Allah ab'adun nas an ma'rifatillah orang yang paling jauh dari pengenalan terhadap Allah dengan kata lain tidak kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa yastadillu ayatan bi asma'ihi wa sifatihi ala wahdaniyatihi Demikian pula berdalil dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti kalau tauhid uluhiyah dengan tauhid asma dan sifat tidak bisa dipisahkan. Paling terkait erat, bahkan bisa berdalil dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dan haram mensekutukan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi dan haramnya kesyirikan. Kama qala ta'ala atau kama fi qawlihi ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه سبحان الله عما يشركون Perhatikan ayat ini. Allah kenalkan dirinya dengan tauhid dan kemudian diiringkan pembuktian tauhid itu dengan asma dan sifat. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah Allah yang satu-satunya diibadahi yang berhak diibadahi dan tidak ada yang lain. Kenapa kau yang diibadahi hanya Allah tidak yang lain? Karena dialah Allah Al-Malik al Qudus, Al salam al Aziz, Al jabbar Al Mutakabbir. Karena Allah adalah Raja di Raja. Yang menguasai seluruh alam, pemilik segala sesuatu di alam ini. al Qudus yang Maha Suci, Al salam yang selamat, yang memberikan keselamatan, al Mukmin yang membenarkan, Al-Muhaimin, Al-Aziz yang Maha Mulia, yang Maha Agung, yang Maha Sombong. Setelah itu Allah katakan, Subhanallah ya amma yusrikun Maha suci Allah dari apa yang apa yang mereka sekutukan. Artinya mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, berarti mereka menghinakan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala membuktikan keesaannya, membuktikan la ilaha illallah dengan asma dan sifat bahwa Allah Maha Esa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud wahdahu, bahwa Allah sendirinya yang berhak diibadahi, buktinya bahwa karena Allah al-Malik, Allah Kudus, Allah Salamul Mukminul Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, karena Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, nama-nama yang mulia. Sedangkan apa-apa yang mereka sekutukan nggak memiliki apapun. Yang mereka sembah dalam bentuk apapun bukan Malik, bukan Kudus, bukan Salam, bukan Mukmin, bukan Muhaimin, bukan Aziz, bukan Jabbar, bukan Mutakabbir. Mereka semuanya dalam keadaan tidak berhak dan tidak memiliki sifat-sifat itu. Mereka-mereka yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut tidak pantas diibadahi. Ini pembuktian dengan asma dan sifat. Mereka yang tidak memiliki sifat-sifat yang tinggi seperti sifat-sifat Allah nggak pantas untuk disembah. Wa ba'afu Qur'an dan lebih-lebih lagi berlipat-lipat kali dalam Quran Allah terangkan sekian banyak asma dan sifat dan semuanya mendukung tauhid la ilaha illallah وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص jalan seperti ini sedikit sekali yang menjalaninya la yahtadi ilaiha illa al-khawas dan tidaklah terbimbing ke jalan ini kecuali orang-orang yang istimewa. Ya, ini orang-orang khusus dari para ulama. Wa tariqatul jumhur al-istidlal bil ayatil musyahadah. Dan para jumhur kebanyakan mereka berdalil dengan tanda-tanda yang musyahadah. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa disaksikan. Lianna ashal tanawulan wa awsa' karena dengan apa-apa yang bisa dilihat itu lebih mudah, lebih gampang, dan lebih luas. Ini seperti pendalilan dengan tidak kamu lihat alam semesta ini betapa sempurnanya. Maka tentunya yang menciptakannya, adalah yang berhak untuk kita dan terus. Demikian pendalilan seperti itu diajarkan juga dalam Quran. Apalah yang duruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa suhiqat fadakkir. Kata Allah, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, jibalun usibat, wa ardi kaifa futihat dan bagaimana bumi ketika dihamparkan. Tidakkah mereka memperhatikan? Barang siapa yang memperhatikannya, mereka akan berkata subhanallah. Maha suci Allah yang maha mencipta. Maha suci Allah yang maha menciptakan dan betapa sempurnanya apa yang Allah ciptakan, maka tentunya ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang tinggi yang satu-satunya untuk diibadahi. Wa tariqatul jumhur jumhur kebanyakan manusia berdalil dengan ini. Tetapi apa yang dipakai tadi dengan asma dan sifat itu adalah sesuatu yang dipakai oleh khawaf dari para ulama. Wallahu subhanahu yufaddil ba'dha khalqihi ala ba'd. Dan demikianlah Allah mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Mengutamakan para anbiya di atas manusia yang lain. Mengutamakan, mengutamakan para ulama di atas yang lain dan seterusnya. والقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره dan Al-Quran yang agung terkumpul di dalamnya apa yang tidak terkumpul pada selainnya. Fa'innahu dalil wal madlul alaih. Karena di dalamnya ada dalil dan ada madlul. Ada bukti dan ada yang dibuktikan. Dan buktinya dari segala sisi bukti dengan kauniyah, bukti dengan nakliyah, bukti dengan asma dan sifat, bukti dengan sekian ya, pembuktian-pembuktian. Lengkap di dalamnya. Satu golongan kelompok. Hanya membahas dari sisi musyahadah saja. Seperti buku-bukunya konfesor. Bicaranya tentang langit, tentang bumi, dan seterusnya sampai setebal ya, sekian ribu halaman pembahasannya hanya satu sisi saja. Hanya satu sisi. Padahal tebak sudah lebih dari Quran. Tulisannya kecil-kecil. Isinya kisah mencari Tuhan. Semuanya masalah alam semesta, bagaimana langit, bagaimana bulu, bagaimana jarum, bagaimana sekian macam, kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan, satu kitab lagi bicara hanya merasakan dari satu sisi yaitu dengan fitrah. Coba kita rasakan, coba kita pikiran bukan kasukan, kasukan. Ada dalam Al-Quran diajarkan dari segala sisi dengan cara yang paling tepat. Dengan porsi yang pas. Tidak berlebihan. Tidak ulu pada akalnya tidak hulu pada perasaan, tidak hulu pada satu sisi, tetapi diajarkan pada semuanya dan berakhir pada yang paling penting yaitu sima'an wa naqlan. Timaan, yakni apa kata Allah? Dengar. Apa kata Allah? Terima. Apa yang dinukil dari Allah? Terima. Ini setelah kita melewati pembuktian-pembuktian, maka kita yakin ini dari Allah, maka diterima semua apa yang ada di dalamnya. Qala ta'ala liman talaba ayata tadullu ala sidq rusul rasulih. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> berfirman kepada siapa-siapa yang mencari bukti-bukti yang membenarkan rasul-rasulnya. Allah katakan lam yakfi. Tidakkah cukup bagi mereka? Anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Inna fi dhalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Allah katakan pada mereka mereka yang menuntut meminta bukti Buktikan kalau engkau memang Rasul. Buktikan kalau engkau memang diutus oleh Allah. Ya Allah, apakah benar ini Rasul? Buktikan mana bukti-buktinya, mana tanda-tandanya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya awalam yakfihim. Tidak cukup bagi mereka. Tidakkah cukup sebagai bukti bagi mereka bahwa Allah turunkan kitab pada mereka? Berarti kitab itu sendiri yang Allah turunkan sudah sebagai bukti. Al-Quran yang Allah turunkan pada mereka sudah cukup sebagai bukti untuk mereka. Yang membenarkan para rasul. Yang membenarkan bahwa mereka adalah orang yang diutus oleh Allah SWT. Inna fi dhalika rahmatan wa dikra. Di dalam Al-Quran itu ada rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah wa dzikra dan ada peringatan liqaumin yu'minun, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Qul inna a'azakumullah. Wa idza 'arafa أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه كما تقدمت إليه الإشارة فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة ونوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق <clears throat> kalau sudah terbukti bahwa tauhid ilahiyah adalah tauhid yang mereka para rasul diutus untuk membawanya dari kitab-kitab diturunkan untuk menerangkannya sebagaimana telah lewat diterangkan isyarat kepadanya maka tidak perlu kita menengok mereka-mereka yang membagi tauhid menjadi tiga, kemudian kita beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, وَجَعَلَ هَذَا النَّوْعَ تَوْحِدُ الْعَامَّةِ Kemudian dikatakan jenis ini adalah tauhid ammah, وَنَوْعُ الثَّانِ تَوْحِدُ الْخَاصَةِ Bahwa yang kedua adalah tauhid khasah, وَهُوَ الَّذِي يُسْبِتْ فِي الْحَقَائِقِ Apa yang dimaksud oleh beliau? yakni jangan sampai kita memisah-misahkannya. Kalau yang diboleh para rasul adalah tauhid wahdaniyah, yakni tauhid uluhiyah, bukan berarti tidak membawakan tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, bukan berarti tidak membawakan tauhid uh, rububiyah, bukan. Tetapi uluhiyah itu terkandung dalamnya semuanya sekaligus lengkap di dalamnya dan tidak bisa dipisahkan. Lengkap di dalamnya, nggak bisa dipisahkan antara tauhid tauhid yang diterangkan oleh para ulama. Mereka para ulama menjelaskan tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, dan ada asma sifat. Ada lagi yang menerangkannya bahwa tauhid ada dua, tauhid talab wal qasd dan tauhid fil ma'rifati wal ikhbar Diterangkan oleh para ulama kandungan-kandungan tauhid yang dibawa oleh para rasul. Kemudian kalau dikatakan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, bukan berarti uluhiyah saja. La ilaha illallah. Yang disebut ilah tok. Enggak disebut "Rabba robba illallah. Enggak disebut la kudusa illallah. Enggak disebut semuanya. Berarti cuma satu tok. Hati-hati. Kalau sudah terangkan seperti ini adalah beliau. Pendalilan dengan asma dan sifat. Pendalilan dengan rububiyah. Pendalilan dengan apa yang disebutkan sebagai musyahadah. Perkara-perkara yang bisa dipastikan dalam alam semesta. Artinya terbukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri kalau ditanya detailnya kenapa kita beribadah pada Allah? Karena Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kenapa kok kita beribadah hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang memiliki rububiyah. Karena Allah lah yang memiliki alam semesta. Karena Allah lah yang memiliki dan menakdirkan segala sesuatu. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan takdir-takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka hendaklah meminta dan merapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Maka tauhid uluhiyah adalah perkara yang paling inti yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat sebagai perkara-perkara yang tidak bisa dipisahkan dari tauhid uluhiyah karena itu sebagai pondasinya. Itu sebagai perkara-perkara yang menambah pembenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak, paling layak untuk diibadati. Qul والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاص الخواص jangan sampai kita membagi-baginya kemudian berkata lihat yang dibahas oleh beliau bukan masalah pembagiannya tapi orang yang kemudian memisah-misahkannya ada tauhid yang pertama itu tauhid amah tauhid umum yaitu tauhid rububiyah Walau tsani tauhidul khasah yang kedua tauhid khusus. Bahwa alladhi yuthbit bil haqa'iq yaitu tauhid yang bisa dibuktikan dengan akal. Dengan haqa'iq itu dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi bukankah bukankah berarti berarti kalau alam semesta ini begini berarti Allah Maha Pencipta. Itu dikatakan tauhid khassah. Kenapa dikatakan khassah? Khassah lil mutakallimin. Khusus untuk mereka-mereka para ahli kalam para peneliti. Kalau nggak teliti nggak dapat katanya. Walau salis qaim bil qidam huwa tauhid khasul khasa. Tauhid yang khawasul khawas. Tauhid yang khusus ke orang khusus. Kalau ini yang dibantah oleh beliau. Tidak usah tengok mereka. Karena apa yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid uluhiyah dan mereka para rasul menerangkan tauhid uluhiyah dengan pembuktian tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah dan lain-lain. Fa inna akmalna tauhidan ala dia. Ada yang paling sempurna tauhidnya dari manusia adalah para anbiya. Jelas yang paling bertauhid adalah para rasul. Maka mereka yang paling ngerti tentang tauhid dan mereka menerangkan tauhid yang diboleh mereka la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW ketika berkata kepada kaumnya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Apakah beliau salah? Kok uluhiyah saja? Hah? Apakah kita akan berkata begitu? Kok uluhiyah saja? Qul minna karena uluhiyah terkandung di dalamnya rububiyah, terkandung di dalamnya asma dan sifat dan mereka-mereka yang tidak mengakui rububiyah dan asma dan sifat, mereka orang-orang yang tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah juga. Otomatis ya. mereka para rasul al-mursalun salawatullahi wa salamuhu alaihi alaihi akmal bidai. mereka lebih sempurna dalam menerangkan tauhid la ilaha illallah Wa ulul azmi ar rusul akmaluhum tauhidan. Dan para ulul azmi dari para rasul lebih-lebih lagi mengenali tauhid. Wa hum Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu wa salamuhu alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan salawat dan salam pada mereka para ulul azmi ar rusul. Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكملهم توحيدا الخليلان dan lebih khusus lagi dan lebih sempurna lagi pengenalannya terhadap tauhid dua khalilullah Fattakhadallahu Ibrahim khalila Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil dan Allah mengatakan ittakhadani bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Maka para anbiya adalah manusia-manusia yang paling kenal Allah, paling kenal tauhid. Yang lebih kenal lagi para ulul azmi dari mereka. Yang lebih kenal lagi adalah dua khalilullah dan di antara dua yang lebih kenal lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdhalur rusul sebaik-baik para rasul. فإنهما قام بسكن التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا كرنا كدوانيا أن إبراهيم عليه السلام من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرنا كان من menegakkan التوحيد secara ilmu menegakkan tauhid secara pengenal menegakkan tauhid dengan keadaan mereka dan menegakkan tauhid dengan dakwah kepada makhluk-makhluknya dan menegakkan tauhid dengan jihad fi sabilillah fala tauhid akmal min alladhi qamat bihi ar maka tidaklah ada tauhid yang lebih sempurna daripada tauhid yang ditegakkan oleh para rasul wada'u ilaihi yang diajak oleh mereka kepadanya wajahadul umama alaih yang mereka berjihad dalam membela tauhid. Walihada amara subhanahu nabiyahu an yaqtadi bihim bi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengambil qudwah, mengambil teladan dari mereka. Kama qala ta'ala ba'da dzikri munadharati Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menyebutkan munadharah, menyebutkan pembicaraan Ibrahim dengan kaumnya, dan telah membuktikan kebenaran ucapan Ibrahim dan hujahnya dan membuktikan batilnya kesyirikan-kesyirikan wasahat tauhid dan benarnya tauhid wa dzakar al-anbiya dan menyebutkan para anbiya dan turunan para nabi Allah katakan ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi perhatikan akhir dari kisah ini Allah berikan satu perintah pada nabinya. Ulaikal ladzina hadallah, merekalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Mereka lah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Ini para anbiya, Ibrahim dan semua para anbiya yang dikisahkan dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah katakan ulaikal ladzina hadallah. Merekalah yang Allah berikan petunjuk hidayah. hudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka ikutlah dengan bimbingan petunjuk mereka, telusurilah jejaknya, jalani jalan mereka, jadikan mereka sebagai kudwah, uswah, sebagai teladan bagimu. Fala akmal min tauhid man amara Rasulullah SAW ayat tadi bihim maka tidak ada tauhid yang lebih sempurna daripada tauhid yang Nabi disuruh untuk mengikuti mereka. Ini tauhidnya para Rasul. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحاب يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقول dan Allah Subhanahu wa taala mengajar dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya ketika pagi hari hendaklah mereka berkata asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين diajarkan dalam zikir pagi oleh Rasulullah SAW untuk menyatakan asbahna ala fitrah Islam bahwa kami pagi ini di atas fitrah keislaman wa ala dini wa ala kalimat ikhlas dan di atas kalimat yang ikhlas ini kalimat tauhid وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan berada di atas agama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim dan di atas millah agama Ibrahim yang lurus, yang muslim dan tidaklah beliau dari kalangan musyrikin. Fa millatu Ibrahim tauhid. Apa millah Ibrahim? Tauhid dan din Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu ma jaa bihi min indillahi qawlan wa amalan wa i'tiqadan semua yang dibawanya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Nabi kita adalah apa yang dibawanya dari sisi Allah berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan keyakinan-keyakinan itu semuanya agama yang dibawa oleh Rasulullah wasallam Sedangkan kalimat ikhlas adalah kalimat syahadah la ilaha illallah. Sedangkan fitratul Islam adalah ma fatara alaihi ibadahu min mahabbati. Fitrah Islam adalah fitrah yang telah Allah takdirkan pada hati-hati manusia. Dari kecintaan kepada Allah, peribadatan kepadanya, sendirinya, tidak sekutu baginya, itu fitrah. Walis Islam lahu pasrah, menyerah pada Allah, ini juga fitrah. Wa dhullan wa qiyadan wa inabatan dan perkara seperti rasa merendah di hadapan Allah, terikat kepada Allah, kembali kepada Allah ketika sholat itu fitrah. Setiap kita kesusahan kita akan memanggil ya Allah. Karena fitrahnya inabah hati seorang muslim kepada Allah. Itulah fitratul Islam. Fitrah keislaman. فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من man raghabat atau man raghaba anhu huwa min asfal min asfal sufaha Illa tauhid yang khususnya yang khusus yang lebih penting alladzi man raghaba anhu huwa min asfal sufaha barang siapa yang menentang tauhid ini maka mereka lah orang-orang yang paling bodoh di kalangan orang yang bodoh. Qanifina azakumullah. Ya, ini beliau memakai istilah tersebut untuk menunjukkan perkara yang paling penting dalam agama ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan dalam doa atau zikir, zikir pagi. Itu adalah yang paling penting dan itulah yang paling inti dari tauhid. Asbahna ala fitrat islam wa kalimat al-ikhlas wa ala din Nabi Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim Hanifah. Qala ta'ala, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Kenapa dikatakan yang paling bodoh? Karena Allah berfirman, "Siapa yang menolak menentang millahnya Ibrahim tidak lain kecuali dia adalah seorang yang safiha nafsah, orang yang bodoh," kata Allah. Walaqad istafainahu fid dunya, padahal kami telah memilih Ibrahim di dunia ini wa innahu bil akhirati lamina salihin dan dia di akhirat nanti termasuk yang saleh id qala lahu rabbuhu ketika Allah mengatakan kepadanya aslim qala Ibrahim berkata aslamtu li rabbil alamin aku menyerah kepada rabbul alamin ketika diperintahkan aslim qala aslamtu ini Ibrahim alaihissalam maka fitrahnya millahnya Ibrahim itulah millah yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa yang menentangnya berarti dia adalah orang-orang yang bodoh yang Allah katakan safiha nafsah min asfahis sufaha orang yang paling bodoh dari kalangan orang-orang yang bodoh. Wa kullu man lahu hissun salim wa aqlin yamizu bihi la yahtaj fil istidlal ila awdha' ahli al-kalam. Maka siapa yang memiliki perasaan yang baik, yang masih sehat, wa aqlin yamizu bihi, yang memiliki akal yang masih normal, yamizu bihi, yang bisa membedakan ini dan itu, la yahtaj fil istidlal ila awda'i ahli kalam, enggak perlu untuk memakai cara-caranya ahli kalam. Enggak perlu memakai cara-caranya ahli filsafat fil jidal nggak perlu memakai cara-cara mereka para ahli kalam, ahli filsafat, wal jadal, tukang-tukang debat, wastilahihim wa turuqihim al nggak perlu memakai cara-cara mereka al batta sama sekali. perhatikan. Apa yang dikatakan oleh beliau dengan istilah khawas dan khawasul khawas. Dan apa yang ditentang oleh beliau juga dari istilah khas dan khasatul khasah ini berbeda yang ditetapkan oleh beliau hanya menunjukkan betapa pentingnya. Ini perkara-perkara yang banyak diketahui oleh manusia. Tapi yang khasah yang hanya diketahui oleh orang-orang para ulama. Yang khasatul khasah yang sangat tingginya yang dikenal oleh para anbiya. Hanya menerangkan tentang masalah tauhid yang paling penting. Adapun mereka para ahlul kalam yang istilah-istilahnya ditentang oleh beliau oleh Ibn Abdul Aziz bahwa nggak perlu menengok ucapan mereka bahwa ini tauhidul khawas, ini tauhid khawasul khawas adalah apa yang dipahami oleh alul kalam bahwa tauhid kalian dan tauhid yang dikenal oleh para rasul itu menurut ahli kalam adalah tauhid yang sangat umum katanya. Itu tauhid biasa. Tauhid yang istimewa adalah tauhid yang kami dapatkan dengan berpikir, dengan tafakur, dengan kita membahas-bahas secara akal, kita mendapatkan kepastian-kepastian. Orang itu kalau hanya mendengar ya, mendengar ya, itu rendah sekali katanya. Kalau hanya mendengar dari Nabi terus mengatakan iya, mendengar dari ayat ya saya percaya, itu rendah. Tapi kami membahasnya dulu Kenapa demikian? Secara akal. Difikirkan memberat dengan berbagai macam cara-cara ilmiah, kata mereka ilmiah, di dalam tanda petik. Yani dengan percobaan-percobaan ilmiah. Dengan apa yang mereka bahas dari alam semesta. Oh ternyata begini, ternyata begitu. operasi. Oh, kata mereka, kalau kita mendapatkan dengan bukti akal tadi, semakin yakin. Berarti lebih tinggi dari yang tadi. Katanya. Perhatikan. Sehingga mereka mengatakan dirinya khawas. Kita ini orang-orang khusus. Kalian hanya tahu katanya Quran. Kalian hanya tahu katanya hadis. Kita tahu dengan pembuktian-pembuktian ilmiah secara akal kata mereka. Maka ini tauhidul khawas. Nanti di kalangan mereka ada yang lebih khawas lagi. Lebih khusus lagi. Mereka bisa mengenali lebih dalam lagi katanya dengan akal-akal mereka. azab Kemudian jangan bingung dengan apa yang mereka bahas itu. Jangan pedulikan apa yang mereka ocehkan. Kenapa? Karena tauhid yang paling tinggi adalah tauhid para rasul dan yang paling tinggi tauhid ulul azm dan yang paling tinggi di antara ulul azm adalah tauhidnya khalilani dua khalilullah yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata apa tauhidnya qala lahu rabbuhu aslim qala aslam tauhidnya adalah kalau dikatakan asli, Nabi Ibrahim mengatakan asli. Apa maknanya? Simaan atau aklan? Simaan. Itu yang paling tinggi justru. Yang paling tinggi adalah apa kata Allah terima, apa kata Allah imani, apa kata Allah kerjakan. Itu tauhid yang paling tinggi, yang khawasul, khawasul, khawasul, khawasul, khawas. Ya ini para rasul para anbiya ulul azmi. Kenapa saya sebutkan khawasul khawasul khawasul khawas? Karena di antara manusia ada yang khusus yaitu para anbiya atau orang beriman dulu, orang beriman. Orang beriman yang lebih khusus lagi para anbiya, para anbiya yang lebih khusus lagi ulul azmi, ulul azmi yang lebih khusus lagi khalilah. Jadi khawasul khawasul khawasul khawasul khawas. Orang yang istimewa di antara yang istimewa di antara yang istimewa di antara yang istimewa. Ternyata tauhidnya adalah qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Gak usah kamu jadi pemikir, tukang lamun, membahas filsafat. Cukup baca Quran, pahami dengan apa yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, kemudian imani kerja. Wabillahi taufiq. Subhanakallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.